يا أرحم الراحمين Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa ana an-nahar. Waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya علم الغيوب فلا يبوده شيء من علمه ولا يعوده تقبل الله منا ومنكم تقبل ya karim Baik Ibu dan Bapak untuk kaji pagi ini, kajian kita Surah Al-Humazah ya Kita akan uh, berikan kesempatan nanti untuk Ibu dan Bapak mencoba membaca Beserta dengan tajwidnya Namun sebelumnya ada permintaan dari beberapa jamaah yang ingin dibacakan surah Al-Baqarah ya. Surah kedua ayat 255. Apakah ayat kursi termasuk ayat rukiah? Iya, ya, kadang-kadang dipakai seperti itu. Bukan hanya 255, tapi juga nanti suratul Baqarah ayat-ayat terakhir. Baik, dilihat dulu ya. Sebelum ke Al-Humazah, Ibu dan Bapak bisa menyimak, bisa ikut membaca di tempat masing-masing.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 Allah tidak mengantuk, Allah tidak tidur, kepunyaan kepunyaannya lah, kepunyaan Allah, apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendaki oleh Allah atau dikehendakinya. Kursi atau kekuasaan Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan maha tinggi lagi maha besar. Nah ini. Ayat kursi ayat 255. Allah, Allahu la ilaha illahu. Kalau berhenti di situ boleh. Jadi kalau berhenti di situ Al-Hayyul Qayyum atau diterusin Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum La ta'khuzuhu sinatu wa la nawm Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض والأرض ya wal ar boknya dihentikan wal arb wal arb wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim jadi jangan lari ke dukun ya kalau ada setan ada apa ya memang setan selalu ada pada diri kita di rumah kita di mana kadang-kadang mereka selalu mengganggu.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 ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفو, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين itu ya lillah Kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendakinya dan menyiksa siapa yang dikehendakinya. Dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Robnya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan Rasul-Rasulnya. Mereka mengatakan kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dengan yang lain dari Rasul-Rasulnya. Dan mereka mengatakan kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, Ya Allah, Ya Rabb, ampunilah kami. Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Tuhan kami. Dan kepada engkau lah, Ya Allah, tempat kembali. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Ia mendapat pahala dari kebaikan yang diusahakannya dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Nah ini tuntunannya. Kita tahu, Allah tahu bahwa manusia itu lemah bahwa Allah itu kadang-kadang mampu berbuat sesuatu, kadang-kadang tidak mampu. Makanya diberi teks doa. Ini teksnya dari Allah. Mereka berdoa, "Rabbana la tu'akhirna in nasina au akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina." Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih Wa'afu anna ya Allah Wa'afir lana warhamna Anta maulana Fansurna ala al qawmil kafirin Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Rabbana, Ya Allah, Ya Tuhan kami. Janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Ya Allah, Ya Rabbana, Ya Rabbi. Janganlah engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. Ya Allah, Ya Rabbana, Ya Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya.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 Ini doa yang dituntun oleh Allah ke untuk kita karena tahu kemampuan kita itu seperti itu ya. Manusia kadang-kadang kan e, beban yang berat kita tidak bisa memikulnya. Di zaman di zaman sebelum Muhammad Rasulullah ya, sebelum Nabi kita tentu saja beban syariat itu berat. Kalau kena baju kena najis aja langsung dipotong bajunya. Kalau sekarang kan bisa dicuci. Nah, itu ya. Jadi itu termasuk ayat-ayat rukiah. Kadang-kadang ditambah juga dengan ayat surat jin. Ada juga langsung ke Anas Al-Falak ya. Nah, ini. A'udhu billahi minasy shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya. Eh, jadi Sekali lagi ada kesulitan, apapun yang diderita, jangan sekali-kali lari, lari ke dukun. Ya, kahin itu 40 hari sholat kita nggak diterima dan termasuk perbuatan salah satu 70 dosa besar. Dimiliki ya bukunya coba dilihat di situ. Siapa yang datang ke kahin, ke dukun itu ya. Percaya ke dukun musrik sirik orang ya. Perbuatannya musrik orangnya. Dilihat ya di 80 eh, dosa-dosa besar. Nah, jadi kalau ada kesulitan, ada ketakutan, ya baca Quran. Itu. Jadi jangan lari ke dukun. Coba dilihat surat uh, jin ya. Surat al-jin ini, jin itu ada tuh. Jin itu ada yang Islam, ada juga yang kafir. Bahkan nanti jin yang keterlaluan, manusia yang keterlaluan durhakanya jadi setan. Jadi setan itu ada jenis dari manusia dan jin. Nenek moyangnya setan itu itulah iblis. Dan kekal hidupnya ya kekal dalam artian di dunia ini tidak tidak meninggal meninggal sampai akhir kehidupan ini gitu coba ya menggoda terus keturunannya banyak terus gitu mereka tahu strategi bagaimana menggoda manusia nah kita harus tahu jangan-jangan kita sudah menjadi menjadi pengikut setan gitu Nah ini surah jin, surah ke-72. Coba dilihat ya. Sambil belajar membaca diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا oh, yeah. Jadi yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya dan kami sekali-kali tidak akan menyekutukan seorang pun, apapun dengan Rob kami, dengan Allah, ya Rabbana. Ini. Katakanlah wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwasanya sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Quran. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengar Al-Quran yang menakjubkan. Jadi kalau ya, jinnya jin Islam mereka pintar membaca Al-Quran juga ini ya. Yahdi ilal Yahdi ilal rashdi Nabi, walan ولن نشرك Rabbina ahdah.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 Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki, nih, Allah tahu ya firmannya. Ya Allah Maha tahu pastinya orang yang menciptakan semua makhluk di dunia ini. Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin. Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Dan sesungguhnya mereka jin menyangka sebagaimana persangkaan kamu orang-orang kafir Mekah bahwa Allah sekali-kali tidak akan membangkitkan seorang Rasul pun. Dan sesungguhnya kami telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami, mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Maksudnya dulu sebelum Nabi Sulaiman itu, eh, dahulu awal-awalnya, jin-jin ini, iblis-iblis ini, setan-setan ini bisa mengintip apa yang akan terjadi. Jadi mereka tahu, maka dukun-dukun itu dulu sakti-sakti, bisa tahu. Karena dikasih tahu oleh setan-setan ini. Tapi sekarang sudah dijaga ketat nih, di ayat ke-8. Jadi kalau kalau ada mm, dukun sok tahu nggak mungkin. Nabi aja nggak tahu, kecuali dikasih tahu. Ya, ya. Dan sesungguhnya kami telah mencoba mengetahui rahasia langit maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengar-dengarkan berita-beritanya tentang si A, tentang si B, seperti apa, akan terjadi seperti apa. Dahulu, dahulu mereka tahu. Tetapi sekarang, ya, 1537 eh, tafsirannya apa? Sekarang di sini ialah waktu sesudah Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasul. Nah ini ya. Nah, tetapi sekarang barang siapa yang mencoba mendengar-dengarkan seperti itu. Ngintip-ngintip ya nguping gitu loh. Apa yang yang diwahy yang diwahyukan Allah ya disampaikan kepada para malaikat untuk apa yang akan terjadi uh, bencana seperti apa seperti apa mereka nguping dulu bisa. Nah, sekarang nggak bisa setan itu, jin itu, iblis itu. Nah, Barang siapa yang mencoba mendengar-dengarkan seperti itu, tentu akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya. Dan sesungguhnya kami tidak mengetahui dengan adanya pencegahan itu. Jadi jin itu, setan itu sekarang sudah tidak tahu lagi karena dijaga ketat. Apakah keburu? Jadi setan sudah tidak tidak tahu apa yang akan terjadi apakah terjadi keburukan yang dikehendaki bagi orang yang di bumi ataukah Tuhan Rob mereka menghendaki kebaikan bagi mereka. Jadi setan, setan, jin, iblis ini sudah tidak tahu lagi apa yang akan terjadi terhadap si A, si B, si C. Baik atau buruk sudah tidak tahu lagi karena dijaga ketat. Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang soleh tuh. Jin juga ada jin Islam. Karena suka goda kita. Dibacain Quran mereka pinter juga. Karena itu tadi suka iseng gitu loh. Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang soleh. Dan di antara kami ada pula yang tidak demikian halnya. Tidak soleh berarti kafir, jin kafir. Adalah kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Ini ya dibaca surat jinnya nih. Ini dari ayat kelima ya. Ayat lima. Bismillahirrahmanirrahim. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا Masih di surah ke-72 Ibu dan Bapak yang baru monitor ya Surah ke-72 surah Al-Jin Ini berhubungan beberapa jamaah rumah saya banyak setannya banyak jin Ya memang setiap tempat pasti ada ya Itu apalagi kalau nggak diisi-isi itu ya Memang tempat itu pasti. Karena jin jin itu selalu dengar. Hanya saja mereka dengar kita, kita tidak bisa melihat mereka. Kalaupun iya, mereka minjem fisik seperti itu. Karena itu tadi, ya fisik mereka lain seperti kita. Mereka bisa membentuk fisik-fisik menyerupai orang lain. Nah ini, jadi kalau yang datang, hmm, ada ini mbak, ini ayahmu lo datang.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 ini kita berharap di rumah <laughs> saya juga banyak jinnya. Ini dengar lagi dengar nih jin dan setannya tolong jangan ganggu kami. Ya, kalau mau bersama silahkan tapi jangan menampakkan. Khawatir kasihan mereka yang imannya kurang lemah berubah keimanannya ya. Itu kadang-kadang suka menjelma sosok sosok ini, sosok itu tolong jangan ganggu kami. Hiduplah kita bersama-sama ya. Karena ini dunia ini semua milik Allah untuk kita nikmati wahai jin dan manusia. Itu ya. Jadi e, bukan hanya SMS dari ibu dan bapak. Itu. Kami sendiri pun mengalami seperti itu. Makanya kita bacakan ayat-ayat itu ya. Rukiah ini termasuknya surat jin ini kan. Ayat ke-15. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا استقام طبيعي وأن, وأن لو استقاموا على الطريقة لا لأس لأس لا jadi jadi bunyi karena uh, hamzahnya alifnya hidup لأسد لأسقيناهم ma'an غدقا itu ya mhm itu wa an wa an law istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadqa linaftinahum لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَى Ayat 19, ya, diulang. وَأَنْ قُنَّهُ Hunya masih lah kosiroh. وَأَنْ وَأَنَّهُ وأنه لما قام عبد عبد عبد الله يدعوه كادوا يكونون على عليه لبدا alailin jadi madin kalau dihentikan alaihi libada dua fathah dibaca satu jadi madai madai ayat 20 قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به ahada. Ini ya, pemeliharaan Allah terhadap wahyunya. Katakanlah, sesungguhnya aku hanya menyembah Rabbku, Tuhanku, Rabbi. Dan aku tidak mempersekutukan sesuatu pun dengannya. Ini tahu ya, karena tentang jin ini banyak orang yang musyrik, banyak yang sirik Oh, kadang-kadang ada menjelma sana. Ya mungkin saja jiwa kita lagi labil, lagi kosong, eh, kerasukan jin setan. Kerasukan setan memang <laughs> setan ada pada diri kita. Percayalah ya. Itu. Dalam diri kita ini ada malaikat dan ada setan yang selalu menggoda. Bahkan dalam beberapa hikayat bisa menjelma, bisa masuk ke jaringan sel darah-darah kita. Itu. Makanya kadang-kadang kan kita ingin berbuat kebaikan, uh, ngaji enggak ya? Enggak ah males. Nah, itu setan yang membisikkan gitu kan. Itu. Tapi yang terlalu jauh yang itu oh, ada yang apa ya? Ada yang datang gitu. Saya ini mbah dari ini, ini itu, itu mah setan yang masuk bukan mbah ya. <laughs> Itu merasuki. Karena jiwa kita juga lagi labil. Makanya fasta'iz billah. Berlindunglah kepada Allah. Ta'awun billahi minasyaitonir rajim ini. Ayat 20 قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا ya Qul idhar hukum lam mati Qul in gunnah ni matobi'i قل إني لن يجيرني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعلم ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم فَإِنَّ له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أض أض من أض من أض أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أد قل إدهاركم لمتي قل إن إدهاركم نون متي قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل يج ya kalau kalau sugra ya. Am yaj'alu lahu rabbi amada. Dua limanya diulang lagi ya. Qul in قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Mad iwad banyak mad iwad di sini. Illa id ya lamnya double lanya matobi'i. Illa man irtadha rasul fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi. من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن أن آه، إخفاء ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا itu surah jin ya jadi jin manusia ada hanya beda mereka bisa lihat kita lihat kita tidak bisa melihat mereka kalaupun bisa mereka bisa dilihat dalam bentuk lain menyerupai karena memang itulah kelebihannya dia tapi kita berharap hmm, mari berjalan hidup masing-masing tidak saling mengganggu. Karena kadang-kadang ya pembantu kita atau siapa kadang-kadang yang gak kuat imannya kan itu ya kayak Ike, Yayan ini, Ica ketakutan gitu. Ya. Jadi bukan di rumah ibu dan bapak saja, di rumah saya juga ada gitu. Ya. Menjelma kadang-kadang. Tolonglah ya jangan mengganggu. Ya, ini saling saling kita sama-sama hidup gitu, tapi tidak saling mengganggu. Ayat-ayat rukiah itu biasanya tuh eh, ayat kursi, suratul baqarah terakhir, surah jin, eh, al-falak an-nas juga ya. Karena memang ini kan di coba dilihat ya. Surah terakhir eh, di 113 itu waktu subuh falak. Karena memang memang jam-jam seperti itu ya. Kalau sudah subuh mah sudah subuh sudah azan nggak takut lagi. Kalau malam-malam itu kadang-kadang kan ke kamar mandi aja mau sholat malam jadi nggak jadi. Tapi eh, Nggak masalah lah selama mereka tidak mengganggu kita jalan aja. Tapi memang iya saat kita ketakutan ya kita berlindung kepada Allah. Baca ta'aw, baca falak binas, baca ayat kursi gitu. Bukan berarti eh, ayat itu memiliki kesaktian, yang sakti Allah gitu ya.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 Maliki yaumiddin. Di sini pendek. Tapi ada beberapa kiraat juga yang membaca pendek. Tapi kita ikut yang biasa aja, yang panjang, satu alif. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kul, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai subuh. Jadi jangan takut. Ya, kalau ada yang gentayang gentayangan yang bayangan-bayangan menyerupai langsung berlindung kepada Allah. Aku ya Allah berlindung kepada Engkau ya Allah yang menguasai subuh dari kejahatan makhluknya karena memang kejahatan itu kadang-kadang saat menjelang subuh gitu ya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhulnya. Itu kan di, di api, di apa, di arang itu, di tersio yang bau-bau seperti itu, menyana apa gitu ya. Sehingga menjadi e, merinding bulu kuduk. Jangan ya, jangan takut. Kita berlindung kepada Allah. Berlindung dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul dan dari kejahatan orang-orang dengki apabila ia dengki. Katakan, "Qul a'udhu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, Alladhi yuwaswisu sudurin nas, minal jinnati wan nas." Kalau digabung, بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس itu diwasal itu قل قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي الذي الذي يوسوس في صدور الناس من من الجنة والناس ini dari hamba Allah ada SMS Dan dalam sebuah hadis diungkapkan, sesungguhnya setan itu masuk ke tubuh manusia melalui tempat aliran darah. Iya benar kan seperti itu ya. Itu hadisnya seperti itu. Jadi kalau ada yang menjelma itu setan. Bukan, waduh roh, itu kakaknya yang sudah meninggal datang. Bukan, itu setan. Dan sekali lagi, jangan lari ke dukun. Itu, larilah pada Allah. Itu. Uh, Ya. Katakanlah aku berlindung kepada Rabb, kepada Tuhan yang menguasai subuh. Dari kejahatan makhluknya. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. Ini di sini keterangannya, biasanya tukang-tukang sihir dalam melakukan sihirnya membuat buhul-buhul dari tali. Lalu membacakan jampi-jampi dengan menghembus-hembuskan napasnya ke buhul tersebut. Kadang-kadang ada boneka, kadang apa dicolok-colok, nanti sakit kita seperti itu. Setan yang yang diminta tolong oleh mereka. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu bi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Itu al-falak ya. Nah, kalau bin binasnya. Katakanlah aku berlindung kepada Rabb yang memelihara memelihara dan menguasai manusia. Raja manusia, sembahan manusia. Dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi. Yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Siapa dari golongan jin dan manusia itu Anasnya, Al-Falaknya. Kul a'udzu birabbil falak. Jadi dua ayat ini ya. Jadi tadi yang katakanlah aku berlindung kepada Tuhan, Rob yang menguasai subuh, dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Itu terjemahan dari al falah Surah sebelumnya, ya 113 betul. 114-nya kalau berbinas yang saya baca. Jadi dibaca saat ayat Tukiyah itu bisa dari Al-Ikhlas, bisa بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد kemudian الفلق يا بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس minal jinnati wan nas. Wahai jin, jangan menggoda kita ya. Kita mari hidup bersama masing-masing aja nafsi-nafsi. Itu jangan menampakkan karena takut yang nggak kuat imannya berubah imannya. Ibu dan Bapak terima kasih kenapa saya bacakan banyak yang minta dibacakan surah ini. Saya rekamkan ya kalau ketakutan disetel lagi aja gitu ya. Kita ya, tidak usah takut kepada setan dan jin. Takut hanya kepada Allah dan berlindunglah kepada Allah. Terima kasih untuk semuanya. Bila topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim Radio Kayu Manis bersama Radio Kayu Manis mengajak para pendengar untuk menyisihkan sebagian rizki di jalan Allah berupa zakat mal, infak, dan sodakoh guna membantu